sekarang Kita masih diberikan Nikmat yang sangat banyak Anugerah Allah yang sangat banyak Nikmat iman, Islam Dan nikmat taufik sehingga Allah mempermudah langkah kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita ucapkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyambung uh, pembahasan minggu sebelumnya sun, uh, hari Senin subuh masih kitab Syama'idun Nabi aspek-aspek yang ada di, di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam masih seputar bab sifat-sifat fisik beliau. Jadi masih sekitar ada lima atau enam hadis baru nanti di bab berikutnya. Hadis nomor delapan Di sini nomor delapan Berkata Al-Imam Abu Isa Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, haddatsana Sufyan bin Waqi' قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يقنى أبا عبد الله عن ابن أبي عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu'al qamari lailatal badri أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليء الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة الحديث Hadisnya panjang. Uh, hadis yang ke-8, Imam Tirmidhi mengatakan, Haddatsana Sufyan ibnu Waqi'. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi'. Kata Imam Tirmidhi memberikan hadis kepada kami Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi' Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah termasuk <clears throat> guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun anaknya Sufyan ini eh, para ulama memponis beliau atau menyebutkan bahwasanya beliau soduk soduk istilah mustalahul hadis kalau soduk itu di bawah derajat fiqh fiqh itu derajat yang pertama di bawahnya soduk yang mana hadisnya masih bisa diambil dijadikan rujukan. Dan Sufyan bin Waqi ini uh, Imam Kutubus Sittah itu cuma yang cuma dua yang meriwayatkan yaitu Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai tidak meriwayatkan dari Sufyan bin Waqi. Cuma dua. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. kala Sufyan mengatakan Haddatsana Jumai' bin Umair memberikan hadis kepada kami Jumai' bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijli. Adapun Jumai' bin Abdur bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijli di sini disebutkan ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razak Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di kitab beliau Takrib Takribut Tahdzib, Jumai bin Umair dhaif, lemah, rafidiyun seorang Rafidhi. Syiah Rafidah. Imla'an alaina min kitabih. Mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Nah, faidah mustalahul hadis. Jadi ulun sisipkan sebagian faidah mustalahul hadis. Di sini ada kalimat imla'an, mendiktekan. Kalau secara umum, secara bahasa, imla itu kan mendiktekan. Mendiktekan. Misalnya ulun mengucapkan kalimat catat jualan pian catat itu mengimlakan, mendiktekan itu secara umum. Dan imla secara umum juga ada satu satu disiplin ilmu. Jadi ada namanya ilmu im, imla. Yang mana seseorang belajar bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya. Jadi penulisan bahasa Arab dengan kaidahnya. Jadi kaidah bahasa Arab itu dalam tulisan juga ada tentang titik, koma, tentang e, tanda petik dua dan macam-macam. Itu namanya ilmu imla. Tapi kalau di istilah mustalahul hadis, imla di sini maksudnya adalah salah satu metode ketika mengambil hadis. Wal maksud biha al haditsul lati yulqiha syaikhu ala tullabihi bi ta'annin liyaktubuha. Jadi yang namanya imla dari segi ilmu mustalahul hadis adalah hadis-hadis yang diberikan oleh syekh kepada murid-muridnya dengan pelan dengan pelan supaya mereka bisa menulisnya. Jadi syekhnya ini sengaja jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena tujuannya supaya murid-muridnya bisa menulis hadis tadi. Wa kana hadza min wadha'ifil ulama qadiman. Dan teknik mengambil hadis dengan cara imla tadi adalah pekerjaan-pekerjaan para ulama dulunya. Jadi para ulama di zaman dulu, generasi pertama, tabi'in, tabi' tabi'in, itu mereka memperhatikan metode imla ketika memberikan hadis kepada murid-murid mereka. Di antara kekhususan imla cara mereka ketika mengambil hadis apa yang dilakukan oleh muridnya an yaktubal mustamli fi awwali liqa'ihi hadha majlisu amla hadha majlisun amlahu syekhuna fulan bi jami'i kadza yauma kadza wa yadhkur tarikh thumma yuridul mumli al haditha wa atharan thumma yufassiru gharibaha wa yuridu minal fawaidil muta'alliqati biha bi isnadin aw bidunihi ila akhirih jadi kalau seorang murid ketika gurunya melakukan metode imla. Jadi pertemuan pertama yang diluka, yang dilakukan oleh si murid adalah menulis entah itu di buku atau di catatan bahwasanya hadis ini diambil dari majelis gurunya si ini. Jadi ditulis di bukunya. Hadza majlisun amlahu syekh fulan. Ini adalah majelis ilmu yang saya ambil hadis dari majelis syekh fulan. Kemudian di masjid fulan, hari demikian dan menyebutkan tanggal. Jadi ditulis di buku atau di catatan, saya mendapatkan hadis ini di majelis syekh ini, di masjid ini, pada hari ini, pada tanggal ini. Jadi disebutkan di awal pertemuan, ditulis dicatat. Jadi ketika dia menyampaikan hadis, dia ingat gurunya pernah menyampaikan di masjid ini pada hari ini dan pada tanggal pada tanggal ini. Kemudian itu si murid. Adapun gurunya bukan cuma menyampaikan hadis, teknik imla tadi. Adapun gurunya bukan cuma menyampaikan hadis, juga menyampaikan penjelasan makna-makna yang asing dari hadis tadi. Terkadang ada makna yang asing sehingga perlu penjelasan dari dari guru. Jadi gurunya bukan cuma menyampaikan hadis enggak, diberi penjelasan. Lafaznya kalau ada yang asing, yang susah dipahami. Kemudian juga si guru tadi menyebutkan faidah-faidah yang berhubungan dengan hadis, tentang hukumnya, tentang matannya, tentang sanatnya dan seterusnya. Jadi bukan cuma menyampaikan hadis enggak. Jadi dijelaskan makna-maknanya, sanat-sanatnya, faidah-faidahnya seputar hadis. Dan ulama dulu di generasi pertama sangat memperhatikan teknik ini, imla. Bukan cuma menyampaikan hadis enggak, tapi lebih jauh dari itu, si murid tadi menulis di awal pertemuan saya mengambil hadis ini dari syekh ini pada hari ini, pada tanggal ini di masjid ini. Kemudian gurunya menyampaikan hadis, menjelaskan makna-makna yang sukar, yang sulit, kemudian juga faidah-faidah yang berhubungan dengan matan dan hadis. Sanatnya ini ada sebut lemah, ada yang doif, ada yang fikoh dan macam-macam. Itu namanya teknik imla. Qala Juma'i bin Umair mengatakan, "Akhbarani rojulun min Bani Tamim min waladi Abi Mengkabarkan kepada kami seseorang dari Bani Tamim dari keturunan Abi Halah. Abi Halah siapa? Zauji Khadijah, yaitu suaminya Khadijah. Sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dulu dengan Abu Halah. Yang mana di antara anaknya Abu Halah dari hasil menikah dengan Khadijah bernama Hindun. Di sini disebutkan Yukna Abi Aba Abdullah yang diberi kunyah dengan Abu Abdullah. Ani benin Abi Halah dari seorang putra dari Abu Halah, Anil Hasan bin Aliin radhiyallahu taala anhuma. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hasan bin Ali tadi ulun tulis screenshot Hasan bin Ali ma'ruf, masyhur, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga mengatakan sayyidus syababi ahlil jannah. Hasan bin Ali sayyidus syababi ahlil jannah, pemimpinnya para pemuda di surga. Walamma qutila abuhu bil Kufah dan manakala dibunuh ayah beliau di Kufah di Irak. Siapa membunuh Ali bin Abi Thalib? Bukan Syiah Pak. <laughs> kan Syiah malah membela. Siapa membunuh Ali bin Abi Thalib? Namanya, namanya bagus. Abdurrahman. Abdurrahman bin Muljam. Ya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Disebutkan orang ini nawasib. Nawasib apa artinya? Lawan kata dari Syiah. Kalau Syiah membela, menyanjung, meninggi-ninggikan, kalau nawasib sebaliknya membenci keturunan Ali bin Abi Thalib. Lebih-lebih Ali bin Abi Thalib yang memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Setelah ayahnya meninggal, Ali bin Abi Thalib membaiat 40 ribu orang siap mati. Karena ketika itu apa? Terjadi gesekan antara beliau dengan Muawiyah. Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian apa yang dilakukan eh, Hasan bin Ali, beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah untuk menerapkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pernah Nabi mengatakan kepada Hasan bin Ali, "Inna bni hadza sayyidun wala Allah wala an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin." Jadi beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah untuk menerapkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya anakku ini, maksudnya Hasan bin Ali, cucu beliau, hadza sayyidun adalah seorang pemimpin dan mudah-mudahan Allah mendamaikan dengan Hasan bin Ali ini dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Karena ketika itu setelah meninggal Ali bin Abi Thalib itu terjadi gesekan antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu kalau beliau tidak menyerahkan kekhalifahan kemungkinan besar terjadi perang, terjadi perang maka beliau serahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Thalib. Maka benarlah yang Nabi katakan bahwasanya Hasan bin Ali ini akan mendampingkan dua kelompok yang sangat besar. Antara Muawiyah dengan beliau, kelompok beliau. Qala beliau mengatakan Hasan bin Ali mengatakan Sa'al tu khali Hinda bin Abi Halah. Nah, saya bertanya kepada pamanku yaitu Hindun bin Abi Halah paman apa paman tiri ya, paman tiri. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Ustaz Ahmad juga pernah menyebutkan, kalau paman dari segi ibu itu bahasa Arabnya kholun. Jadi ada mama bisi ading lelakian dalam bahasa Arabnya kholun. Kalau bebiniannya saudari mama kholatun. Kalau saudara abah itu amun, ami aja kita. Itu saudara abah. Tapi kalau saudari ibu ammatun. Tapi dari pihak abah. Kalau di, dari pihak ibu kholun paman, kalau bibi dari pihak ibu kholatun. Paman saya Hindun bin Abi Halah Wakana kana kata Hasan bin Ali saya bertanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah dan beliau seorang wasof. Wasof itu rinci dalam menyebutkan sifat seseorang. Kan ada orang tuh satu kali aja dia melihat seseorang, dia bisa menyebutkan secara umum sifat-sifat dasar fisiknya, dari mukanya, dari macam-macamnya. Dan Hindun ini beliau wasof detail dalam menyebutkan sifat anhilyatin Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rinci ketika menyebutkan sifat-sifat fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li min hasyai'an ata'allaqu bihi. Dan aku ingin bahwa si paman saya Hindun tadi menyebutkan sifat-sifat yang saya berpegang dengannya. Maksudnya beliau ingin bahwasanya paman beliau menyebutkan sifat Nabi yang dengan sifat Nabi bisa beliau jadikan sebagai ilmu atau mengenal bentuk sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bertanya? Karena ketika Nabi hidup, beliau masih kecil. Beliau masih masih kecil. Jadi beliau bertanya kepada paman beliau yang lebih tahu. Fakola maka Hindun pun paman beliau berkata, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhman. Jadi di sini ada banyak penjelasan dari Syekh Abdul Razak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhman. Fakhman artinya aziman fi awsafihi wa fi hayatihi wa fi madhharihi wa fi hilyatihi wa fi sifatihi. Fakhman artinya agung atau mulia di dalam sifat-sifat beliau dan keadaan beliau dan tampilan beliau. Jadi mulia atau agung sifat keadaan dan tampilan beliau. Kalau kita kerucutkan maknanya, maksudnya adalah beliau orangnya sangat berwibawa. Kan seseorang itu berwibawa macam-macam. Ada yang berwibawa dengan ilmunya, ada dengan kedudukannya, ada dengan hartanya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwibawa dengan sifat beliau, sifat fisik beliau, sifat akhlak beliau, tampilan beliau, elegan, enak dipandang. Sehingga para sahabat ketika melihat Rasul, Rasul ini sangat berwibawa. Tampilannya sangat berwibawa fakhman. Kemudian mufakhaman ay mu'azzaman fi suduri ashabihi wa fi sadri man yarahu. Kemudian mu'azzaman, mufakhaman, mu'azzaman. Sangat dihormati di hati-hati para sahabat, bukan cuma para sahabat, dan hati orang yang melihatnya. Jadi beliau sangat sangat dihormati. Makanya disebutkan dulu lupa uh, eh, salah satu kitab Syekh Sa'di rahimallahu taala beliau menyebutkan ketika seseorang itu insaf atau ingin mencari kebenaran kemudian bertemu dengan nabi padahal orangnya nggak tahu itu nabi. Sekilas saja melihat wajah nabi, orang ini tahu bahwasanya mukanya bukan seorang pendusta. Belum kali ingat, dulu pernah menjelaskan di masjid yang lain. Syekh Sa'di menyebutkan ketika seseorang yang insaf ingin mencari kebenaran, kemudian bertemu Nabi dan dia tahu ketika dia bertemu Nabi bahwasanya wajah Nabi ini bukan wajah seorang pendusta. Ya, bukan seorang wajah pendusta. Kemudian ya lau wajhuhu al qamari lailatal badri. Wajah beliau bercahaya, bersinar seperti cahaya bulan di malam purnama. Lailatul Badri, Badri itu bulan purnama. Ketika bulan purnama itu kan matahari terang, jelas. Nah, cahaya Nabi seperti seperti itu. Wajah beliau bercahaya seperti bulan purnama. Kemudian atwal minal marbu, tinggi perawakan beliau tinggi dari sedang. Maksudnya perawakan beliau sedang, tapi mengarah kepada tinggi. Hadis yang sebelumnya sudah lewat. Kemudian wa aqsara minal musyadzab dan lebih pendek dari jangkung. Mushadzab tawilul qamah ma'an nahafah. Jadi ini banyak istilah-istilah bahasa Arab yang agak asing ya. Jadi mushadzab maksudnya adalah beliau perawakannya tinggi. Ah, beliau tidak beliau pendek tapi tidak jangkung. Yang namanya musyadzab dalam bahasa Arab tinggi perawakannya tapi kurus, itu jangkung. Kalau tinggi besar itu kan bukan jangkung. Tinggi tapi lamak itu bukan jangkung. Tapi kalau tinggi kurus maka itu jangkung. Dalam bahasa Arabnya musyadzab. Anta musyadzab. Misalnya ada orang tinggi, kurus, jangkung bilang. Maka disebutkan dalam bahasa Arabnya anta musyadzab, ikam jangkung dan Nabi tidak tidak jangkung. Nabi memang tinggi tapi perawakan beliau sedang. Kemudian azim al-hamah. Besar bentuk kepala beliau. Azimul hamah ay azimur ra'si. Besar kepala beliau. asy sya'ri ay fi sya'rihi tasinnin yasirun. Kemudian ikal rambut beliau. Ikal rambut beliau tidak keriting. Kalau ulun keriting jadi di sini disebutkan fi sya'rihi tasannin yasirun. Di rambut beliau ada putaran berputar tapi sedikit. Maksudnya bergelombang, tidak ikal. Namun ikal kan berputar benar. Jadi mun pia ikal tuh mencungulan sini nah kayu ini kan hendak mentatap. Putar-putar. Itu ikal, eh, keriting. Kalau ini ikal. Jadi lurus tapi bergelombang. Tidak tidak keriting. Inin farokat tuhu farokaha. Jika terbelah rambut beliau, maka beliau akan membelahnya. Jadi rambut beliau itu bisa dibelah. Kapan disebutkan di dalam satu riwayat? Ketika beliau setelah mandi basah dan rambut Nabi bisa dibelah, belah tengah maksudnya, dibelah tengah. Dan sunnahnya diantara sunnah Nabi, ketika menyisir rambut maka bagian kanan dulu kalau pian bisa membelah rambut, belah aja rambut, tapi yang dulu sebelah sebelah kanan. Karena Nabi menyukai hal-hal yang baik didahului dengan sebelah kanan. Wa illa fala. Nah, dan jika tidak memungkinkan untuk dibelah rambut beliau, maka beliau tidak membelahnya. Walaupun beliau bergelombang rambutnya tapi bisa dibelah. Belah tengah maksudnya. Nah, di sini ada faidah dari Ibnu Qayyim, sebutkan di kitab beliau Zadul Ma'ad Wa kana awwalan yasdulu sya'rahu thumma farqahu. Pertama-tama, pertama kali Nabi itu menguraikan rambutnya, dibiarkan terurai dari belakang. Kemudian baru Nabi belah tengah. Dan sifat menguraikan rambut Nabi itu menguraikannya dari belakang. Dari belakang kemungkinan sore dari belakang ya. Kemungkinan dari saudari dari belakang. Kalau misalnya Nabi tidak membelah, membelah tengah. Nabi sisir dari dari belakang. Kemudian yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarah. Dan rambut Nabi melewati rambutnya kepada cuping kedua telinganya. Maksudnya rambut Nabi melewati kedua cuping telinganya apabila beliau ingin menguraikannya. Jadi sifat rambut Nabi kan tiga dulu ulun pernah sebutkan sampai ke cuping telinga ini, kemudian lebih dari cuping telinga, kemudian sampai ke bahu. Bahasa Arabnya apa? Wafroh, limah, dan jumah. Kalau wafroh itu sampai ke cuping, lebih dari cuping itu limah, sampai ke pundak, jumah. Itu dalam istilah bahasa Arab. Dan Nabi pernah ketiganya. Jadi sampai ke pundak pun juga juga bisa. Azharul launi. Ini warna kulit beliau putih kemerahan. Wasi'al jabin. Dahi beliau lebar. Azajjal hawajib. Kemudian alis beliau, ini alis panjang dan tipis. Panjang agak lebat tapi tapi tipis. Kemudian sawabik, alis-alis yang panjang dan tipis tadi sempurna. Maksudnya kada betatak, kada terpotong sempurna seperti ini. Kan ada alis orang tuh kayak terpotong, kulitnya kelihatan. Kalau alis Nabi itu sem sempurna, panjang dan tipis. Kemudian fi ghairi tidak bertemu kedua alisnya. Maksudnya kada besampok. Nah, kan ada alis orang itu besampok sampai ke sini. Itu memang ada, tapi alis Nabi tidak tidak bersampuk. Kayak ulun. Kayak pian juga. <laughs> Jadi ada istilah dalam bahasa Arab, kalau alis orang itu bersampuk, bersampuk itu namanya akron. Akron. Maksudnya Abdurrahman alisnya bersampuk, anta akron. Ikam akron. Maksudnya akron alisnya bersampuk. Kalau tidak bersampuk kayak pian-pian berataan itu ablaj. Ablaj. Hamzah, ba, lam dan ja, jim. Ablaj. Itu alis yang tidak bersampuk. Ini banyak faedah bahasa Arab dari segi fisik-fisik, masalah wajah, masalah gigi. Jadi di sini kesempurnaan <clears throat> kesempurnaan fisik Nabi itu bukan cuma secara umum, bahkan digambarkan rambut, gigi juga nanti disebutkan. Keindahan gigi Nabi. Jadi detail Allah menciptakan bentuk fisik Nabi, bukan cuma secara umum enggak, secara detail, hidung, alis, gigi, rambut dan macam-macamnya. Kalau kita menyebutkan seperti ini kesempurnaan fisik Nabi kan pasti ada kerinduan. Ya, pasti rindu ingin bertemu. Kalau ingin bertemu ya ajaran Nabi dipraktekkan supaya tetamu. Takutnya menyebalah karena <laughs> ke tempat yang lain. Kita ingin ke surga, tapi tidak ingin bertemu Nabi tapi tidak mempraktekkan ajaran Nabi, malah singgah dulu di tempat yang lain kan naudzubillah min dzalik. Kemudian bainahuma irqun yudirruhul godop. Di antara uh, dua alis Nabi ada irik urat nadi atau pembuluh darah, urat yang akan tampak ketika beliau marah. Ketika beliau marah. Dan disebutkan para ulama, Nabi tidak pernah marah karena masalah pribadi. Tapi Nabi akan marah ketika kehormatan Allah atau batasan-batasan Allah dilanggar. sini disebutkan sebutkan dua contohnya. Yang pertama dari Aisyah Ummul Mukminin, hadis riwayat Imam Bukhari. Qalat beliau mengatakan, "Dakhala aliyun dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waqad satartu biqiramin fihi tamathil falamma ra'ahu talawwana wajhuhu thumma hatakahu wa qala inna shaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alladziina yushabbihuna bi khalqillah. Jadi kata Aisyah ibunda kita, suatu hari Nabi pernah masuk kepadaku dan saya pun memasang kain tipis bergambar sebagai satir atau penutup. Jadi Nabi masuk ke rumah Aisyah atau ke kamar Aisyah dan Aisyah menggantung kain tipis sebagai penutup tapi ada tapi ada gambarnya, gambar makhluk bernyawa. Fihi tamasil. Nah, di kain tadi ada tamasil, gambar yang bernyawa. Nah, ketika Nabi melihat talawwa nawajhuhu, langsung muka Nabi merah, marah. Tsumma hataku, hatakahu. Kemudian Kain yang bergambar tadi Nabi ambil, Nabi cabut. wakola kemudian Nabi mengatakan, "Inna syaddan si 'adzaban yaumal qiyamah alladziina yushabbihuna nabi khalqillah." Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seakan-akan menggambar, bikin patung itu menyerupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada kekhususan-kekhususan Allah yang tidak boleh diikuti oleh makhluk. Contoh seperti menggambar, menggambar makhluk hidup, membuat patung, itu kan kekhususan Allah. Allah khusus menciptakan makhluk. Sama seperti misalnya mengadap atau membunuh binatang atau apapun itu dengan membakar. Adapun membakar kan khusus untuk Allah, mengadab kepada penduduk neraka. Maka seseorang tidak boleh meniru entah itu misalnya mengganggu atau membunuh binatang dengan cara membakar haram. Seperti itu juga cara seseorang menyerupakan ciptaan Allah, dia gambar, dia dia bikin patung, patung iwak, patung warik, nah, <laughs> dan macam-macam. Wa qauluhu aqna li'irnin. Kemudian aqna li'irnin mancung hidung beliau, panjang maksudnya mancung, tidak pesek, mancung lahu nurun ya'luhu yang mana eh, hidung beliau tadi mempunyai nur cahaya di atasnya. Jadi berkilat ya, bercahaya wajah beliau. Kemudian yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Uh, orang yang tidak memperhatikan hidung Nabi tidak memperhatikan hidung Nabi akan mengira hidung Nabi itu asyam. Asyam di sini bengkok, tapi di sini e, penjelasan dari Syekh Abdul Razak, maksud asyam itu irtifa'u qasbatil anfi ma'astiwa'i a'lahu. Jadi asyam, asyam itu hidung bawah ini batangnya terangkat. Ya, payulah. Ini kan hidung bawah nih terangkat ke atas jadi orang yang sekilas tidak memperhatikan hidung Nabi, seakan-akan hidung Nabi itu terangkat seperti bengkok lah wala alam. Intinya yang bawah ini teratas atas ke atas, terangkat ke atas karena terlindung dengan cahaya tadi. Disebutkan di sini, kenapa orang yang sekilas melihat hidung beliau, tidak memperhatikan hidung beliau, itu seperti hidung beliau itu asyam. Bawah ini tangkat ke atas. Karena di sini disebutkan bisa babin nur wal wadoah wal isha wal isyraqah allati taksu wajhuhu. Disebabkan nur cahaya kilatan yang meliputi wajah beliau. Karena wajah beliau ada cahayanya sampai ke hidung sehingga orang yang tidak memperhatikan hidung beliau seakan-akan hidung beliau itu tidak beres kayak itu nah. Tek atas di bawahnya nih padahal tidak. Tapi karena cuma terlindung cahaya saja. Kemudian Kasulihyah, ya. Nah ini. <laughs> lebat janggut beliau. kasip lebat. Ya. Kadang kita mendengar syubhat ya. Kenapa tidak berjanggut? Karena kalau berjanggut terbaik. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nabi tidak pernah melarang. Jang, maksudnya Nabi eh, apa? menyuruh orang itu untuk berjanggut. Walaupun tubuhnya baguskah, tidakkah. Kan kalau misalnya berantakan bisa disisir. Bisa disurui, disisir. Tapi kadang kita mendengar syubhat, saya tidak berjanggut karena kalau berjanggut seperti tusuk-tusuk sate misalnya nggak baik. Dan ini tidak tidak benar. Dan janggut beliau lebat. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, "Wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam i'fa'ul lihyah wa irfa'uha." Dan termasuk petunjuk Nabi, ajaran Nabi adalah memanjang eh, membiarkan dan menjulurkan janggut, dibiarkan tumbuh. Dan Nabi banyak menyuruh untuk membiarkan janggut di dalam hadis-hadisnya yang banyak. Dan ini termasuk fitrah. Nabi memasukkan, menggabungkan bahwasanya memelihara janggut atau membiarkan tumbuh termasuk fitrah manusia. Fitrah laki-laki, fitrah laki-laki dan juga waktu biro halquha min awsafil majus wal musyrikin wal yahud dan dianggap orang yang mencukur habis atau menggundul janggut itu termasuk sifat-sifat orang majusi, orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Kalau menggundulnya tasyabuh dengan majusi, musyrikin dan orang Yahudi. Kemudian masih panjang, sahlul khaddaini, sahlul khaddaini datar kedua pipi beliau. Kada tembem. Kayak kayak bakpao kada, tapi datar. Kada lemak itu kada, tapi datar. Kemudian doli ulfami, lebar mulut beliau. Dan orang Arab menyukai mulut yang lebar. Kemudian muflajul asnan. Nah, ini ada perlu perlu gambar. Muflajul asnan maksudnya ada jarak antara gigi seri beliau dan gigi setelah seri itu apa yuk? Ini kan dua seri, ininya apa? Sebelum taring, antara taring dan seri kan ada. Seri juga lah. Jadi antara seri yang dua ini dan seri yang berikutnya ada jarak. Ya, apa yuk? Tadi ada lu mau Bang. Eh screenshot. Nah ini ada nah. Ini dalam bahasa Arab itu nama-nama gigi juga ada. Nah. Hijau ini hijau ini namanya sanaya. Hijau ini namanya sanaya gigi seri. Kemudian yang yang samping gigi seri warna merah ini itu namanya e, rubaiyat, rubaiyat. Ini kan hijau gigi seri. Sampingnya merah itu namanya rubaiyat. Nah, antara yang warna hijau dan warna merah itu ada renggangnya. Dua gitu. Kemudian renggang. Antara antara dua gigi seri itu ada ada renggangnya, ada jaraknya. Di sini kata Syekh Abdul Razak, "Wa minal jamal." Dan ini termasuk keindahan. Jadi dua gigi seri Nabi, kemudian ada jarak di sininya di merahnya. Itu menunjukkan indah, bungas atau bagus giginya seseorang. Kata Syekh Abdul Razak, "Wa hadzal husnu ja'alahu Allahu lahu khilqatan." Dan keindahan ini Allah menjadikannya untuk nabi sebagai penciptaan. Jadi kan detail. Penciptaan keindahan nabi itu detail, bukan cuma tampilan fisik, wajah tampan, badan perawakan sedang enggak, sampai gigi-gigi pun juga detail keindahannya. Tapi waqad naha sallallahu alaihi wasallam anit tafalluji lil husni lima fi dzalika at taghyir li khalqillah. Gigi Nabi kan tadi ada renggangnya sini. Dan sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang merenggangkan gigi untuk keindahan. Gigi ulun rapat misalnya. Ulun ingin mencontoh Nabi gigi renggang, tidak boleh haram. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh. Kalau umpati Nabi gigi ya Enggak kada boleh. Kenapa? Karena kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada, ada hukum tersendiri ketika masalah gigi, merapikan gigi, meratakan gigi dengan kawat dan macam-macam. Kalau tujuannya untuk memperbagus, itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penyakit, ada gigi sakit kayak itu nah, kayak tahalang tuh, maka boleh diratakan. Karena masalah sakit atau penyakit. Tapi kalau untuk memperbagus, memperindah gigi tadi maka tidak boleh. Sama dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang ih. Satu kalimat lagi nah. Daqiqul masrubah halus bulu dada beliau. Jadi bulu dada beliau ada memanjang ya. Disebutkan di atas dada sampai ke pusat memanjang dan bulu beliau tipis, halus. Kada lebat kada. Ka'anna unuqahu jidudum yatin fi sufail fiddah. Seakan-akan leher beliau seperti batang perak murni yang indah. Di sini disebutkan kata Syekh, disebutkan sifat leher beliau wasfu jamali unukihi sallallahu alaihi wasallam wa tidalihi wa qawamihi. Disebutkan bahwasanya batang leher Nabi seperti batang perak murni yang indah. Ini maksudnya adalah menyebutkan keindahan leher beliau tegak dan kokoh, kada miring tapi tegak dan kokoh, kuat leher Nabi. Kemudian badinun mutamassikun, badan beliau berisi, badin ya badan, badan beliau, tubuh beliau berisi atau kuat berisi. Maksudnya jisman laisa jisman nahilan dhaifan wa laisa jisman saminan. Maksudnya badan beliau berisi, badan beliau tidak kurus, lemah dan juga badan beliau tidak gemuk tapi berisi kuat. Sawaun al-batnu was-sadr. Perut dan dada beliau rata, kada buncit. Tapi rata lah, ya, rata. Ini menunjukkan keindahan. Jadi bagus. <laughs> Sispek lah seperti itu atau rata dada beliau dan perut beliau rata. Ari dusodri, eh, apa? Dada beliau lebar, bahu beliau lebar dadanya. Ba'idama ba'idama bainal mankibaini, lebar antara kedua pundak, dakhmul karodis dan tulang-tulang sendi beliau besar. Masih panjang, nanti kita sambung minggu depan. Sampai ke Anwarul Mutajarrid. Nanti insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Nanti kita sebutkan juga status hadis ini bagaimana. Ini kan ulun belum sebutkan status hadisnya. Dikarenakan salah satu perawinya adalah seorang rafidah. Nanti ulun sebutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya kekurangan dan kekhilafan ulun minta maaf.